bohong kan juga banyak perilaku bohong jadi yang namanya bohong itu tidak berupa kata-kata perilaku bohong itu juga juga bisa yaitu ujiannya orang yang memiliki kelebihan contoh saja kalau orang berilmu itu ditanya nggak ngerti kemudian langsung jawab yang benar jawab temenmu membohongi publik malah gitu kadang dunia bisa dibimbing dengan kitanya dengan serbannya bisa, dengan ilmunya, dengan statusnya bisa. Tapi suatu saat nah, itu akan bisa. Itulah maka dikatakan al fakru orang yang fakir yang tidak punya apa-apa ternyata dia dapat Allah itu tinggi sekali nilainya, termasuk orang yang dicintai. Karena besok orang yang fakir itu malah sendiri nggak bisa mengaudit, nggak ada yang diaudit bisa dijual itu yang kedua wal marohu loro wal utai marot itu yang itu teko lil badan maring badan fayukriju mongko akhir peloro ini badan alil dari saking itidal dari itu apa apa istilahnya itu jejak tapi istilahnya bukan jejak pikiran juga begitu pikiran pun dia tidak boleh terus menerus berpikir kemudian tidak ada keseimbangan akan kehilangan keseimbangan layangan jaga layangan itu kayak bagus banget nanti. pesawat pesawat terbang ketika nggak seimbang ya akan bisa terbang manusia pun juga gitu apa komposisi ya metabolisme yang ada di pada manusia itu? itu suatu saat akan tanya itu sing usul itu nafsu ku apa roh ku apa awakku kan nah berbanyak ke sana oleh karena keseimbangan itu wajib kita rawat setidaknya dalam kehidupan dunia itu ada keseimbangan pola berpikir keseimbangan dalam pola makan dan keseimbangan dalam pola hidup itu penting sekali pola berpikir, kalau berpikir karena terlalu tegang, jangan terlalu mendor, tapi ini tidak artinya itu jejak sederhana tidak kurang tidak lebih sesuai timbangan tidak itu sesuai timbangan sesuai ukuran pola bikin pola makan seperti itu bahkan ada semacam diskursus berangkat dari legenda mengapa Tarsan tidak pernah tidak pernah sakit ya sekalipun itu kan legenda tapi kan orang belum baca Tarsan kan nggak kelamin kan tidak pakai baju tapi ada nggak ceritanya Tarsan sama suami nggak ada <laughs> nggak ada Tarsan sama angin nggak ada Tarsan itu kan tempatnya kan di hutan kenapa Tarsan itu kok nggak pernah sakit dan sebagainya dalam mengatakan sekalipun bukannya iseng tapi itu ada kebenaran ternyata Tarsan itu memang makanannya itu setiap buah-buahan musim buah-buahan dia selalu makan dan tidak berlebihan coba ya, kalau sampai yang ada yang apa itu di kuliah di kesehatan sampai browsing setiap buah buahan ini ternyata memiliki mazhab sendiri-sendiri saya hari ini sering melihat di internet itu buah-buahan apa ternyata masing-masing borgol kalau sayuran itu masing-masing memiliki komposisi yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Maka itu bisa menjustifikasi bahwa orang yang mengatakan, mengatakan mengapa pasar tidak ada masuk angin ya kira-kira seperti itu juga Penting ya. sekali. Tapi kalau belum dihias, ya betul-betul akan menjadi permasalahan karena kehilangan keseimbangan. Kehilangan keseimbangan. Itulah mengapa tidak ya, paling tidak itu memang ada kolom-kolom ulama kalau mencari solusi ya, minta nasihat kepada orang yang dianggap memiliki kemampuan itu dibenarkan tapi konteksnya kan mencari solusi tidak sambat tetapi mencari nasihat kalau hanya sambat <coughs> wah itu ya tetap dalam kategori ini yang tidak tidak sambat ridho lan ridho bil qadha kelawan ketetapan Gusti Allah itu sabar dibanding ngopo wae ya itu dadi wong sugih ya itu tak wong miskin ya itu la yaqdahu fihi as 地龙。 akhirnya dijadikan orang kaya yang memang sesungguhnya kekayaan itu paling patut dengan orang itu sebaliknya ketika orang bertobat sebagai orang miskin yang miskin itu yang, yang paling tepat yang paling patut paling cocok untuk orang itu karena semuanya kan sudah diatur oleh Allah sesuai dengan keseimbangannya masing-masing kalau kita kalau berpikirnya itu berpikir selalu berpikir kuantitatif hitung-hitungan kok jumlah tidak semua kemiskinan itu kemudian itu baik ada orang yang pikirannya memang settingnya itu setting miskin nah kok berada pikirannya itu juga kayak berat kayak tambahan hancur tambah rusak orang itu. karena mindset settingnya itu setting miskin itu sehingga ketika dia jadi miskin lebih selamat lebih selamat dia saya beberapa waktu itu pernah ngomong-ngomongan dia dimana banyak orang yang begitu kalah kelihatan kedudukannya tenang-tenang saja tidak pernah ada tulisan karena perjudian tingkat tinggi seperti itu padahal kita kehilangan jalan kan kalau kita kehilangan sepuluh ribu aja berapa nanti nggak lari ya? ya karena bukan setting kita seperti itu setting kita itu muatan berpikir kita yang mungkin masih ribuan, puluhan ribu mungkin jutaan pun nggak ada sepuluh juta karena seperti tapi ada orang yang memang setting pemikirannya itu sampai kelihatan tidak kosong, biasa saja. Ini namanya keseimbangan. Asal dan sabar seperti itu. Wa ini lazima tetap untuk wajib popo ahlido itu bilkodoki kelawan mas stand. Li anal abda karena saat mereka pulau itu juga orang menurut Karena bayang kiri kita lipati tinggal kita taklipat di Sayyid Ali Al-Jurjani ke Sayyid Ali Al-Jurjani Jadi intinya itu keseimbangan Wal makola tu lantai makola ala bangun akan kapil petang pun Ani bani Abbas Saki bani Abbas Rodolah rumah, hina dan hina kali sebulat dan tako aku ma khairul ayam, ma itu opo khairul ayam itu bagus-bagus itu. wa ma opo khairul suri dari bagus-bagus itu wa ma lan opo khairul amali itu bagus-bagus Penggawaian amal Khairul ayami utai bagus bagus dino iku yaumul jumu'ah dino Jumat. Dino Jumat bagus bagus siapa Malamnya atau harinya. Makanya sampai ada yang menyatakan Jumat. Di antara satu ini, yang Jumat itu saya berayam, saya berayam pimpinan itu tidak dino. Atau kalau berarti mungkin dino Jumat sebab Allah tidak Allah Taala kali maulim Allah lihat umat al Muhammadiyah di mari lakban Muhammadiyah. Artinya umat yang golongan ini nanti Muhammad bukan Muhammadiyah golongan ini lawan aku dulu lama bukan itu bukan itu yang penting Nabi Muhammad maksudnya dia Jumat yang penting untuk kita pikirkan itu ya. ketika yang Jumat dikatakan khairul ayam maka ketika kita berbuat kejelekan jadi jadi ya akbarul amal itu begitu itu membunuh kelapanya kalau hari Jumat itu dikatakan hari yang sama diisi dengan perbuatan-perbuatan baik maka itulah santri ini biasanya di mana-mana kalau ada atau Al-Quran dan sebagainya karena memang mengambil atau mengintai hari baik itu karena hari baik itu setiap amal kan juga dianggap lebih baik lebih berkualitas nah kalau sampai hari yang baik itu kemudian dipakai untuk yang tidak berkualitas yang yang jelek maka jeleknya semakin semakin jelek sama halnya dengan ketika ada Lailatul dari itu Lailatul Qadar kan kalau benar kusahir ketika berbuat baik ya ditingkatkan itu Kalau benar kusahir tapi ketika jelek ya ditingkatkan sedemikian rupa sama aja itu resiko memang ya itu kan sama dengan ini sama dengan mutunya orang-orang ekonomi orang ekonomi menyatakan hal ini seiring semakin tinggi resiko ya semakin tinggi berapa apa keuntungan jadi kalau keuntungannya tinggi resikonya memang tinggi hari Jumat itu keuntungannya tinggi bahkan adalah untuk hari Jumat itu banyak keterangan yang menyatakan di Yustajab doa di sana doa itu dikabulkan ada masa-masa tertentu dalam hari Jumat siapa saja yang berdoa itu masih dikabulkan pasti dikabulkan mendeteksi jam berapanya itu yang sulit akhirnya banyak ulama juga yang menyatakan yaitu ketika imam naik mimbar ada nah, yang mengatakan begitu sehingga ketika imam naik mimbar banyak orang yang berdoa disitulah kali apa itu waktu-waktu untuk berdoa ini ada yang mengatakan ketika imam duduk di antara dua khutbah ada nah, yang mengatakan itu mustajabah paling tidak ya semaksimal mungkin seluruhnya itu kita pakai dengan kebaikan paling tidak memang kan harus ada waktu-waktu yang kita tuh mesti ini mesti memperhatikan hari apa itu hari Selasa yang akan datang dari tanggal 2 kan itu kan Ismu sabar berarti malam Selasanya itu yang harus berdoa malam Selasanya jangan kemudian dibiarkan bila perlu semalam suntuk semalam aku menjadi bos saya pernah ke Habib Kabir di Mojosari dia ketika saya ke sana tanya tentang ini tentang susah bantik Ustaz Sabar kemarin gimana Habib? dia menyatakan orang-orang seperti kamu itu enak sama dengan orang saya dulu abah saya dulu itu orang yang muka sabar muka apa, tetapi saya nggak percaya kalau hari begitu itu hari hari yang istimewa ternyata saya sekarang baru yakin jadi Kristus Akban itu salah satunya itu memang Idul Malaikat juga hari rayanya para malaikat jadi para malaikat betul-betul turun dan betul-betul bisa pisahan luar biasa nah, orang yang nggak tahu nggak apa-apa tapi kalau orang tahu kalau itu dia itu memang waktu itu menyanyiakan itu luar biasa dosanya lagi ini. Itu pernah saya tanyakan kepada ahlinya seperti itu. Wa suri laku kayak bagus-bagus itu laku pusat Ramadan bulan Ramadan. Mengapa kalau Ramadan cepat hal? Karena isi bodoh sore simbolik unsur ya. Romadona tandanya satu alamiah, Ramadan yang nama bulan, isim alam. Ya. Kemudian di belakangnya alif dan nun, dua juga kan alif dan nun. Maka dengan demikian Ramadan itu termasuk dalam kategori simbolik unsur. Ya. Kalau saya simbolik unsur dia itu majelun bil fathati. Dia kan mestinya kan jer kalau jadi mulut Tapi karena simbolik unsur maka ulung ngombona li lahu karena sedaya kelakuan iku unzila dan turun fi di dalam Ramadan kau Al-Qur'an Qur'an wafi fi lan iku ing dalam Ramadan Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar wa fi lan iku dalam Ramadan asyamu utawi siap kosong al-wajib bukan wajib coba selalu ditempati oleh sesuatu yang mulia juga. Oleh karena itu kalau ada orang yang mulia menempati sesuatu yang tidak mulia itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Ibaratnya emas ketemu perlu Kan ini kan? Emang emang. Nah, oleh karenanya kalau kita umumnya ada masjid, masjid di masjid itu harus ditempati orang-orang yang mulia, orang orang yang bagus jangan menempat sesuatu yang tidak mulia. Harus memilih tempat yang bagus. Masa wong sudah dikatakan santri kalau mau ikut jagongan di Soekarno dobrok-dobrok kayak gini, wong itu ya rugi nemen. Ya lu nemen. Karena apa? Santri itu sudah dinobatkan jadi santri, jadi orang Islam tolak ilmi itu suatu gelar yang luar biasa semuanya orang bisa ngaji seperti kita ake wong niatan mungkin ngaji tapi gak keturunan yang doa dan keturunan artinya apa penghuni pesantren tetapi kalau malam minggu itu dompro dompro minum kopi di pinggir jalan suka selatan beli beli setiap laki-laki perempuan dari sisi kau pura pura gitu. ya repot posisinya itu memang sekali-sekali lihat kok jangan bilang dobrok ya lihat kok ke sana iya oh ternyata benar tapi jangan ikut-ikut merokok lagi ke situ lagi repot penting untuk itibar sekali-sekali lihat terus tidak apa-apa yang, yang kita tahu orang-orang seperti itu gimana padahal kan orang-orang istilahnya kan orang musafir semuanya mencari ilmu ke Malang yang tujuan orang tuanya bagus dan dia sudah mendapatkan pendidikan bagus tetapi menempatkan diri pada tempat yang tidak bagus kalau seperti ini tidak seperti ini pun dikatakan bagus karena di dalamnya ada sesuatu yang bagus. Kalau logikanya kan cuma mau halamannya, sesuatu yang bagus dan bertempat pada tempat yang bagus dan di waktu yang bagus juga. Lianna tawaban nafli karena sakone ganjarane ibadah sunah ini dari Ramadan iku kata wabil fardi koyo ganjarane ibadah wajib bulan Ramadan itu. Terawih 20 rakaat. Kalau itu seperti wajib tidak mungkin lain. Kira-kira itu kalau kalkulatornya rusak. Makanya emang-emang kalau Ramadan itu sampai tidak dipakai untuk yang baik. Harus dipakai untuk yang baik. Ramadan itu. Bila perlu, kalau siang biasanya kegiatannya pada bulan Ramadan dibaca. dibaca ya dibaca kalau bisa begini lah ya. Jadi iya, bagaimana umpama ya umpama umumnya akeh. Kata pun segede segede bisa. Paling tidak di Nobel itu belum bisa kata murah. Ini dua orang setengah jam setengah jam itu kan bukan berat mari setengah jam itu setengah jam nanti mari setengah jam gak apa-apa ibadah jauh oh, gak apa-apa apalagi Ramadan yang akan datang ini insya Allah kuliahnya kan libur ya kuliah kan libur bagi libur itu kan libur semuanya kuliah insya Allah juga libur karena setelah waktunya kan waktu luas setelah luas artinya kan betul-betul kan berkali ibadah tok waktu sholat pun tambah nanti dalam puluh baca Ramadan gak tambah puluh tambah puluh jadinya kalau sampai kalau bisa dimilik seperti itu akan bagus nah, kalau dibagus jadi nah kemudian kalau malam jangan terlalu malam artinya oleh gawe pengeras kalau sudah jam 10 malam itu pengerasnya diturunkan dan kita nggak ganggu orang ganggu remaja sendiri juga gitu kan ya silakan membaca Quran sampai subuh nggak apa-apa tetapi pengerasnya kalau sudah karena kita itu dakwah karena ketika itu perlu kita di orang di luar juga tidak merasa terganggu dan lain sebagainya tapi sebelum itu kita punya kebebasan nggak apa jam 10 kan wajar wajar saja wajar itu penting begitu itu karena waktu Ramadan itu waktu yang baik di mana yang sunnah itu tidak terpancing Kolam dikos Abu Bakar Abu Bakrin al Sahur Rojab utawi sahur sahur Rojab bulan Rojab itu sahur zari bulan tandur ini di kita ya ini bukan kata-katanya Abu Bakar alwaro, tetapi katanya Bilun Al-Misri sembilan saya punya kitabnya kata-kata ini insya Allah yang menulis yang mengatakan adalah dulu nanti ya, mana yang benar bahwa alam sesuatu yang penting kita punya referensi itu aja kalau menurut kitab ini yang mengatakan Abu Bakar al warraq tetapi kalau di kita al ya yang dikarang oleh Joko bin Jilani itu adalah dunia nanti jadi rojab sa'uzati rojab itu pula lalu Syakbana lalu bulan Syakban itu satu sarusan ini bulan nyirami ambulan cuman yang di al ya itu langsung sarusaki juga ada ada sarusaki sarusaki juga ada wa syahrul Ramadan dan Tayulah Ramadan itu syahrul di dari Zara'i bulan maneni tanduran ini oleh karena itu ini pelajaran berharga bagi kita Di dalam rangka mendeteksi bulan Ramadan Mestinya ini tidak langsung ujuk-ujuk di bulan Ramadan Secara manajerial diawali dari bulan Rajab Ini manajemen ini perencanaannya ada mulai tangguh Makanya di bulan Rajab itu boleh ada puasa Rajab ya bahkan di kitab Al-Hunyah itu di sana disebutkan di bulan Rojab orang-orang jahiliyah itu menghentikan seluruh pertikaian itu orang jahiliyah jadi seluruh pertikaian itu di bulan Rojab langsung dihentikan padahal orang jahiliyah orang Islam sekarang malah perang coba yang di kalau apa tuh yang kita dibayar yang mal itu haruan ya kalau bukan dua antara orang Islam dengan orang lain tapi seperti di dunia kemudian di yang lain-lain itu di Tengah sana kan itu kaum Islam itu mengapa kok tidak membuat referensi orang-orang jahiliyah di mana ketika bulan Rojab seluruh pertigaan itu ini kan sampai ada hadisnya bahwa Rasulullah itu selaku itu dianggap paling meningkatkan ibadahnya di bulan Saban itu luar biasa di bulan Saban nah kalau sudah rojak dipergunakan sedemikian rupa sabar sedemikian rupa maka untuk mencapai kebaikan di bulan Ramadan itu akan sangat-sangat mungkin nah kita enggak rojak gak tahu poso Lalu berdino Tentai lalu kodan Lalu ketika lalu kodan keturun Biasanya ini dan dibeli kalau udah dia Bisa rumahnya keturun Karena kelawan merok maksiat itu diopon Berbahaya sekali Bahwairul amal Lalu utai bagus bagusnya penggawean bagus bagusnya amal Iku as-sholawatul khumsu Sholat lima waktu liwatan sholat lima waktu ajaran disiplin yang luar biasa jadi ajaran disiplin yang luar biasa dari Islam begitu ada itu memang langsung bergegas bila perlu ngeteni sholat jangan ditunggu sholat kita itu kan mesti ditunggu sholat rata-rata mestinya kita kan menunggu waktu sholat jadi banyak yang ini loh kayak orang yang ketika jamaah maghrib kemudian nggak Ya minimal kalau nggak seperti itu asal agar belum mulai kita sudah merasa siap sudah nanti tinggal agar tinggal bahris, tinggal takbir. Biasanya tidak ada seperti itu. Imam kalau ini tubuh itu lah di kampung-kampung kan. si Modalnya si subhanallah, sampai suwe hidro bagus jam limo limo sakit dapat nih kita lamanya padahal ajarannya seperti ini khairul amali asalatul khamsi al-salatul liwaknya sholat berjamaah lima waktu tepat pada waktunya Fa'ilah kalau ini lawang-lawangi penggawean amal-amal itu lawang-lawang yang amal Pak Ila Futihat mongkolamun dan buka opo asolat asolawatu bila-bila sholat Futihat opo dan buka opo sain nah, Malis sekabiani atau sekirimi bila-bila amal Wailah sudat kan lamun dan tutup Opo sholat sholat itu coba orang mencari ilmu itu sampai niati jogo sholat lima waktu berjamaah kalau memang selama kecuali kalau pergi ke teman lupa sepuluh kan gak cuma ada lupa pesawat gak cuma kemudian lupa travel gak cuma itu kalau akhirnya ketika doa jadi api nyawa semua itu ada gadungan itu semuanya itu penting untuk itu namanya ilmu ilmu jadi ilmu ilmu huruf di kitab-kitab biasanya tersebar dalam kitab-kitab masawuf biasanya dijelaskan tapi kita kemudian menjelaskan huruf itu adalah hanya sedikit-sedikit namanya ini iman, amanah, aman, amin. Pertama, sama. Alif, Hamzah ya. Hamzah bin Nun. Hamzah bin Nun. Senyawa. Sama dengan ini, sholawat. fi dzalikal yaumi ingal kilat dino ai tegesi bahwa yaumul jumaah bahwa kayak dino itu yaumul jumaah dino jumaah kata-kata jumaah ini bisa dibaca jumuati bisa jumati bisa jumaati tiga-tiganya bisa jadi mimnya itu bisa di sukun. tapi tidak tidak bisa dikasih Jumi Ati tidak bisa nanti aki Jumi Ati, Jumi Ati bisa kalau saudara ingin tahu kitab al bajuri yang bikin itu dijelaskan di sana Jumi Ati Fama domo kelewat ala galika ikan sungguh menurut salah Telu di dino Fa'ala kok Mongko sampai alias di nabi lo Radhiallahu bakal mau jauh Apa kan sampai anak dengan Abbas Saat temui Ibnu Abbas bawa Anuma Itu sukilah Dan takoni Anggalika Saking mengkono kayak Ayat kese Allah kabar syukur. Ya, kalau ayam iya, kursu dan sholawat. Ya. Setelah meninggal dunia, tiga apa itu selalu dari sampai kepada Sayyidina Ali. Fa'ajaba mongko jawab sesuatu Sayyidina Ali bila ada kaya membunuh begini. Ayat kecil bila nikah jawabi ya al-mukul kalawan itu jawaban kami itu Jadi jawaban kon di semua sofa ci non do lam bakar ko lalu sekilah lalu ditakoni semua al ulama ku ulama wal hukama ulam hukama wal fuqaha ulam para ahli fikih minal masriki saking masrik ilal maghribi cuma kali maghrib dari timur sampai barat antil kal ini saking itulah kira masalah asal dulu la ada Abu yang bakal jawab bimis lima kelawan tempat di barang aja bakal jawab di kelawan nasopo itu abbas itu abbas jadi kaki memang lah artinya kan valid gitu ya tingkat validitasnya itu memang betul-betul dipertanggungjawabkan kalau hari Jumat itu hari yang paling hebat, paling utama, paling bagus kemudian bulan Ramadan bulan yang sangat berkah dan sholawat yang lima itu merupakan sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala tiga hal itu ketika ditanyakan kepada siapapun orang muslim yang nanti akan datang para ulama siapapun pasti akan menjawab sesuatu yang sama berarti tingkat validitasnya itu memang betul-betul luar biasa illa mung wae sakramene ingsun. Jadi hanya saja saya illa anu. Jangan dibaca kecuali kecuali sesungguhnya saya bingung sungguh monon, Nanti illa anu mung wae sakramene ingsun aku ngucap sapa ingsun dijawab bidzalika ing dalem jawabe mungkono mangkono. Inna khairal a'mal sak temene bagus-bagusnya amal iku ma barang yang Allah wa Gusti Allah Ta'ala kami mohon Allah Mingka saking siko Jadi amal yang terbaik menurut saya dinali Yo ya, amal yang diterima oleh Allah Yang paling bagus Masya moco Tali sebilo sobat gila tadi terima Sampai tali tulisan Ya saya tulisan itu diterima Jadi amal yang paling bagus itu amal bagaimana? Ya amal yang modal salah aja paling bagus kalau pertanyaan berikutnya yang banyak apa yang diterima Gusti Allah apa amal ki Iya kan, sudah sudah kita biasanya apa yang diterima Gusti Allah ya apa yang keluar dari hati yang ikhlas berarti sini ikhlas itu berarti yang ikhlas yang bagaimana ya itu sing bersih makanya orang menyatakan ya malah yang kau malu dalam baru di nama Allah terkolbin bagaimana kita mempertahankan mempertahankan keselamatan tadi. Karena kalau kita tidak selamat, apa Isa bilang-bilang ternyata kobos oh, benar ini. Makanya selamatnya itu penting sekali. Jauh malah yang mau malu dalam hari, dalam hari suatu lagi di mana harta benda anak tidak ada berguna hilangan atau luar kecuali orang yang datang ke depan Allah Taala bin salim yang selamat yang bagus tidak ada dagingnya tidak ada ininya tidak ada kasutnya itu yang paling bagus selalu kusnudon kepada orang lama itu kan memang pekerjaan yang paling sulit lebih sulit daripada mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan dengan akal pikiran dengan tenaga itu masih mudah tapi kalau sudah urutan hati sama sulit sekali mengatasi dirinya sendiri dan baik. Coba sampai suatu saat mereka kusuk kamu ini yoyoran. Tapi kadung hilang kusuknya tergane wakil. Makanya penting sekali ketika kusuk kita berpikir mudah-mudahan kusuk saya ini terus-menerus seperti ini. Penting itu sehingga ada hati-hatinya kita gitu musuh itu kalau kemarin hati itu namanya dikatakan sukel kolbu kolbat ya jadi kolbu diri dinamakan hati itu dengan kolok karena memang hati itu pola tarik pola barat itu kan membalik membalik balik sesuatu nah, hati kita dikatakan jantung dikatakan hati itu ya karena memang berbalik balik sekarang sekarang bagus nanti sebentar lagi sudah tidak kadang-kadang kita mau mau eh begini, barang gak itu apa jamu. Kan gitu. Karena udah karena tokoh ternyata malah mimpi. Ya karena terpengaruh dengan mimpinya kadang-kadang Ini ya, namanya hati ya, boleh itu. Namanya hati harus dijaga, Sama untuk kodong, gokana, siji au kang botak utawa akeh wa khairu suhuri lakune bagus-bagus ya itu mabar tak bukan tobat fi inggal ma taku bukan tobat sapa sira fi inggal ma ilallahi mari Gusti Allah batas nasuhan kelawan tobat nasuhan tobat sing sak bener-bener tobat makanya Rasulullah itu dalam dinyatakan setiap malam itu minimal 100 ada yang mengatakan 70 itu Rasulullah cuma nah, kalau kita miru-miru ya 70 paling itu tidak bodoh itu Rasulullah 70 lihat tadi itu tidak kan utuh makanya paling tidak ojo kurang dari 100 atau 70 kan juga ya jangan bicara kualitas uang apa itu banyak keterangan yang menjelaskan bahwa andekan orang itu sodako masak gunung Uhud itu tidak akan nyucuk dengan sodakonya Sayyidina Ali sahabat itu tidak akan nyucuk itu baru dengan sahabat apalagi dengan Rasulullah itu belas maka itulah penting sekali dalam setiap saat kita itu selalu istighfar kepada Allah dalam kondisi apapun karena orang yang paling berbahagia di situ tidak ada orang tidak ada lain kecuali orang yang yang punya Allah orang sekalipun banyak akalnya saudara Koi ilmu ni akhir tapi melarang ilmu ya akhir itu jadi sama akhirnya jadi muflis jadi bangkrut dihitung-hitung ya ngaji sudah ilmunya ke ngajar ke sana kemari Sobagonya tidak bisa menjadi lagi Pokoknya urusan amal luar biasa Tetapi urusannya tak ya lagi Akhirnya kan ditimbang sampai impas beli jadi malah morok Ketika jauh diri Beda dengan orang lain Dia pun tidak tahu amal ini Kenapa? Ya ini katanya sobi Bagaimana bisa banyak kalau duit itu duit? Bagaimana mengajar? Bisa mengajar kalau ilmunya sangat minim. Apalagi naik haji, nggak bisa Kamu nggak punya kuat, nggak punya istiqomah. Tetapi dia dosa dia itu hatinya bagus, kesalahan-kesalahannya punya dari Allah Taala. Maka dia tidak akan mendapatkan siksa. Dengan sedikit apa orang itu akan menjadi orang kualitas karena tidak ada dosanya. Makanya penting sekali taubatan nasuha itu siapa? Dulu Al-Misri, coba Dulu Al-Misri Abu Abbas Al-Mursi itu menyatakan Wa ikuntum bil maksiati kamu tabel hari Alaikum atau Kalau kamu dalam keadaan maksiat kepada Allah Maka yang paling tepat kamu lakukan adalah dia tobat Kita pun kepada Allah Dan setiap orang di saat-saat tertentu kedalaman hatinya itu selalu berdetak dengan kebebasan kita pasti kita sejelek apapun orang dalam telinga dia akan merasa yakin bahwa dia itu dekat kepada Allah dekat kepada pencipta nah di kala itu yang dimanfaatkan karena itu termasuk salah satu yang dinamakan kisah satu kalau dan itu termasuk akan mustajabah waktu dan tempat di mana doa itu namanya kalau orang sufi itu bisa kalau kaki itu hancur betul-betul merasa dekat kepada Allah pada waktu itu itu harus dimanfaatkan dimanapun tempatnya ya mungkin istighfar mungkin minta kepada Allah minta dibuka hatinya diberi ilmu yang manfaat sekalipun dalam hati jangan dibiarkan ya sering kan kita tahu-tahu kalau susah nggak apa apa kita susah tahu susah itu namanya insya kalau di mana pada doa kita itu dikabulkan Makanya penting yang mengetahui ini agar supaya tidak menyediakan kesempatan Pola ketika sebuah ibu nabas itu nabas Atau batu nasuhu Utawi lo batu nasuhu itu anak dulu bil kalau Getut kelawan hati ya. Ini artinya betul-betul Betul-betul Wal ibarat orang itu senang berjudi maka ketika dia itu sudah lepas dari judi yang orang tempatnya orang-orangnya tinggal semuanya juga yang berjudi tak kumpulan itu judi itu ya jelas rumah, jelas rumah itu orang yang hormat kalau sudah yang tobat ya cocok sudah hormat harus pergi dari tempat namanya ikhlas ibadah kata ikat ini perbuatan umat dan perbuatan Islam wal ikmaru ing dalam hati ini mereka nyimpen nyimpen di hati ini ala ala yang udah batin lah kembali wal ikmaru batin ala ala lah ala ala yang udah ingatasi yang kepura ilaman awan maring barang nah akan ngelarang sapa Allah taala anna rumah jadi harus memiliki komitmen iman itu komitmen ya. komitmen hati untuk tidak kembali kepada perbuatan yang salah makanya orang yang dosanya itu karena riba maka ketika dia tobat dia sojok sekali-sekali berbuat riba lagi jangan sekali-sekali harus dibetul betul ditinggalkan harus ada komitmen di dalam hati namanya alimar komitmen dalam hati wakil akan mendikati atau batun nasuhu utaika batun nasuha iku Allah ya beto yento ora tetap ala amali ingatasi perbuatan yang opo asarun lagu pengaruh minimal sirah ing dalam waktu ing dalam siri wajaran ing dalam terang-terangan bahkan asarnya yang kita pengaruhnya jadi pengaruhnya tinggal terjadinya contohnya begini umurnya saya dulu itu kerja di kasino di kasino kasino itu tempat perjudian kasino tempat perjudian kalau saya ini kerja di kasino hasilnya kan berarti kan sekalipun gaji saya tapi kan yang digajikan ke saya kan hasil perjudian nah kalau saya ingin tobat hasil perjudian saya hasil gaji saya dari kasih dulu ribu kan pakai beli baju dan sebagainya lain iso tak baju bajunya sebuah kado. kan ini pengaruh asal labet jejak rekamnya dulu hilangkan semuanya baik lahir maupun batin baik sil maupun jalan Pokoknya segala gejala-gejala atau asal atau lakut yang dulu dari perbuatan jelek ditinggalkan sama sekali. Ojo sampai orang sing kepo. Karena itu akan memicu nanti itu kalau tidak akan memicu lagi. Itu lebih lebih radikal lagi berarti. Kalau karena suka sama seperti itu. Saya dulu punya teman-teman, punya teman pun kerja di kasih pertimbangan. tapi dia dia kompak, dulu namanya orang kerja di perjudian itu kan gampang mencari uang perjudian itu itu dulu zaman dulu itu untuk membeli pakaian jin itu mahal dan pada waktu itu pakai pakaiannya jin-jin semuanya begitu dia tobat seluruhnya diberikan orang tua seluruhnya pokoknya hasil-hasil yang dulu kerja dikasih itu kembali diberikan orang karena sebuah harusnya seperti itu contohnya asal-asal saksi sasin, kan dengan sabu-sabu itu dengan mengusap. Tapi kalau ganja itu dengan rokok. Kalau bisa asalnya ganja, rokok dibuat sama rokok, rokok kalau rokok mana? yang penting itu. Bahkan sekarang di TV itu kan rokok pasti kan berbahaya kan? Yang di TV itu sekarang ada bolong, kita suaranya kan hilang. Makanya kesannya tinggalkan merokok karena itu ini akan menambah itu menghancurkan orang-orang di kelilingmu ada di situ di tempat kerongkongan itu lembang karena kanker. Ternyata itu diakibatkan oleh orang yang di sekitarnya selalu ada rokok. Nah, kalau bisa, si laki-laki harus sing guru rokok sampai sembilan rokok. Biar nggak dilarang. Sing kalau bisa dibilang apa itu Goyak buya mustasidin itu keras warnanya warnanya keras Rohan betul-betul keras bahkan dikatakan khifa ayatullah dikhawatirkan ayatullah suara itu dikhawatirkan hebat makanya jangan macam-macam tinggalkan rohan apalagi orang wanita rohan mereka manusia yang banyak laki-laki Yang banyak memang-memang karena tidak banyak manfaat justru ada banyak madurotnya Wakilan dan mendekati Dia utawi Suhur Iya benar ya Suhur Itu yang tahu bahasa nasuha itu alati suwiji-wiji tuan ribu kan marisi sokiba ing wong kan obat al falaha kabujan ajilan ing dalam waktu cedak wa ajilan ing dalam waktu jadi orang ya. tapi biasanya kalau ajilan itu soro orang obat sekalipun disini disebutkan dia akan mendapatkan tuan itu karena kata tuan itu kan fi'il mudore fi'il mudore itu bisa bermakna hal bisa bermakna mustahbar kan juga gitu ya. nah, biasanya halnya makna halnya soro soro kabel ya mau tidak mau kalau orang sudah katakan tobat daripada minum komer kecanduan orang kecanduan ini belum mengat ojo meneh komer kopi saja saya kan pernah

dianggap tempat ini tempat orang curhat gampangnya mencari nasihat lah dari nasihat. Ada seorang pengusaha besar, ya, pengusaha besar. Ketika dia itu masih Islam, yang namanya saudara-saudaranya ini kan membenci semuanya. Bahkan partner kerjanya pengusaha-pengusaha yang lain itu memutus hubungan kita. Akhirnya apa? Jadi bangkrut ya. Jadi bangkrut. Nah, ketika jadi bangkrut datang kasaran apa kita Akhirnya apa? Oleh kabar kita katakan udah sama coba sekarang sampai mandi di kamar mandi saya. Di sana ada tabri, apa tabri sama tuan yang masih kan Masih kan Akhirnya apa? setelah mandi gimana setelah mandi seger baunya memang seger itulah hakikatnya orang tobat sebenarnya itu tapi jangan lupa sampai enak sabar saya itu kamu kamu sama sama nabi artinya apa sekalipun ya sekalipun orang itu mendapatkan kebaikan secara material tapi pun ada hal-hal yang memang dikorbankan ya persis seperti tadi Ya begitu kan masuk akal. Itu tidak dimaknai mistik, enggak. Kalau orang-orang bisa di desa-desa kan dimaknai mistik, kok mau kan gitu kan. Ya dan seperti itu, itu logika saja. Jadi orang yang coba kemudian sampai menjadi bangkrut disuruh mandi. Ya memang benar dengan mandi satu ruang yang masih baru, wabunnya juga semerbak, orangnya seger enak. Enak satu setelah kondisi sebelum kan enak, tetapi kalau lupa bersih lain. Sabun saya yang mahal yang ini hilang. Kenapa? Ya pakai masjid kan itu ungkapan untuk mendatangkan kebaikan tadi. Dalam rangka sama memberatkan segara, bau wangi. Ini ada yang dirugikan. Itu konsekuensinya memang di situ. Orang yang tobat ya seperti itu. Orang yang tobat hakikinya adilan wa adilan dia itu orang yang sangat bahagia. Tapi sisi-sisi lain yang lain dia ya, itu terkadang dirusakan juga. Makanya kalau dia semakin sengsara dan sebagainya sementara sifatnya nggak apa-apa nah, diberi bisa diberi semangat ya, agar supaya tetap bertahan seperti itu tapi begitu yang lainnya gila tinggal enaknya nanti ibaratnya monyet makan manggis monyet makan manggis itu kan monyet kan nggak bisa monjai kalau monyet itu kan bilang lidahnya ini jadi teman kali ingin tahu nama benih bawa bawa bawa manggis kalau monyet kalau monyet gimana rumah dengan mulutnya. Apa yang terjadi? Dibuat. Kenapa? Karena kulitnya manggis itu pahit. Gak tahu di dalam itu nikmatnya luar biasa. Sama dengan orang bapak cuma makan soro, kemudian makan di obat Gak tahu setelah obat akan lama itu ternyata akan memberikan diri matang. Nah, kita Manja ini keliru ambil mulutnya. Wah, ini kulit emang dia pahit copot. Kalau kata lain nanti copot, kulit emang kita mencari timnya. Tapi dalamnya luar biasa manisnya. Monyet makan manggis seperti itu dari nah. Wa khairul ayyam lan bagus-bagus ini, itu mabaran tak tujukan sapa sira sirofi ing dalam dunia minat dunia saking dunia kita berdoa paling gusti Allah Taala gusti Allah bil mauti kelawan mati mukminan kali iman billahi kelawan Allah subhanahu wa taala Nanti hari yang paling bagus adalah hari di mana kita meninggal dunia dalam keadaan rumah. Masuk di nanti di api, mati-mati sangit, susah dari apapun Jadi hari yang baik itu hari di mana orang itu meninggal dunia ada pemberitahuan dalam keadaan umur lima itu yang paling baik. Sekalipun secara saya tadi itu hari yang terbaik adalah hari Jumat. Bahkan orang yang mati di hari Jumat itu banyak yang berpendapat bebas daripada Islam yang aman yang paling bagus sekali ya kita berhati-hati berusaha untuk mendapatkan pendidikan banyak mendapatkan lingkungan punya komitmen kita apa artinya kita membaca tiga masalah yang baik kemudian kita hanya tahu menjaga nggak bergegas nggak punya komitmen untuk menjangkau yang sangat-sangat rugi kalau tadi itu ada hari terbaik bulan terbaik kemudian sholat yang tiga-tiganya harus kita kerja sesuatu kalau nggak kita punya komitmen kita akan dapat Teman kuliah itu teman kuliah kan ingin mendapatkan apa gelar kesarjana itu kan berencana apa? ya baru belajar dan semua harus betul seperti itu kalau enggak lewat nggak dapat apa-apa termasuk orang di pondok ngaji itu jangan diduakan jangan kalau sama dengan kuliah bahkan saya kemarin saya ceritakan sampai kuliah itu beberapa kali tak tinggal karena ajilnya kalau saya nggak ya bisa harus kita komitmen seperti itu ada ada keseriusan ada keseriusan sehingga hal-hal yang menjadi penghalang itu akhirnya bisa kita hindari makanya kan ada makhluk yang di makhluk rijal atau imannya seseorang itu bisa merobos hidup gitu. artinya kalau sudah punya komitmen punya tujuan yang harus dicapai maka rintangan apapun itu harus disikap harus diterjang Bagaimana caranya kalau nggak punya komitmen coba kamu sedikit ada alasan itu mau kerja jalan ngeluh dikit eh nggak gelem aja padahal ngeluh ngeluh bener ngeluh yuk ngeluh dikit jadi nggak ngaji apa ngeluh nggak taunya di makos soalnya nggak muyur namanya itu. Ya karena memang tidak punya komitmen ini. Tapi kalau punya komitmen, ngeluh ini enggak. Karena apa? Karena nabi. Punya harus punya komitmen itu. Ya. Masing-masing kita seperti itu. Kalau enggak, udahlah. Sama kita yang omongan saya. Sulit. Karena kan komitmen itu penting. Memiliki komitmen jerialnya untuk mendapatkan kebaikan Ramadan saja ya, yang baik dari proyek kita. Saya kira itu